Apabila kalian melalui taman-taman surga, maka singgahlah, bermainlah, masuk ke dalam taman-taman surga tersebut. Maka sahabat bertanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu gerangan taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Hilaguz zikir, Taman-taman surga adalah perkumpulan zikir. Dan sejak tadi Alhamdulillah Mulai dari sebelum Maghrib Hingga saat ini Kita berkumpul Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir dengan beragam bentuknya Termasuk juga majelis kita sekarang Zikir Zikir tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala ketika menyebutkan nama para nabi-nabi Hadha zikrun Ini adalah zikir Setelah menyebut seluruh nama daripada para nabi-nabi tersebut Dan yang kita sebut adalah pemimpin dari sekalian nabi-nabi Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam Manusia yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Yang paling mulia di alam semesta Yang mana Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sebagai suatu kewajiban yang mana iman tidak sah, tidak betul iman seseorang apabila tidak mencintai Rasulullah bahkan apabila tidak menjadikan kecintaan kepada Rasulullah lebih besar daripada apapun juga Rasul bersabda di dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai lebih daripada dirinya sendiri, lebih daripada hartanya, ibu bapaknya, anaknya dan lebih daripada seluruh manusia manapun juga. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah manusia yang paling cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat adalah manusia yang paling afdal setelah para nabi-nabi. Setelah para nabi-nabi, manusia yang paling afdal adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdaliyah yang didapat oleh para sahabat bukan karena banyaknya amalan mereka. Adapun dari segi amal ibadat secara umum, secara umum amal ibadat sahabat amalan ibadat mereka banyak tetapi kalau mau digabungkan secara rata-rata secara umum amalan para tabi'in secara umum lebih banyak daripada amalan para sahabat secara umum. Akan tetapi kemuliaan yang mereka dapat bukan karena amalan yang mereka lakukan, akan tetapi karena mereka berdekatan dengan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan cinta. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sudah mendarah daging dalam tubuh sahabat-sahabatnya. Hal ini adalah hal yang nyata di kalangan seluruh sahabat. Bahkan orang-orang kafir musyrikin dahulu mereka mengakui hal ini mau tidak mau. Waktu dikirim utusan datang ke Madinah utusan dari musyrikin. Dia melihat Rasulullah bersama para sahabatnya dan bagaimana penghormatan serta ta'zimnya sahabat terhadap Nabi Muhammad hingga mereka itu mengatakan, "Aku sudah datang ke kerajaan Romawi, aku berkunjung berjumpa dengan rajanya dan aku lihat pengikutnya. Ke kerajaan Persia, aku melihat rajanya dan pengikutnya. Ke kerajaan macam-macam aku sudah lihat bagaimana pengikut mereka dengan rajanya." Akan tetapi wallahi demi Allah aku bersumpah, ma raaitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis yang paling menggembirakan bagi sahabat Rasulullah adalah satu hal, satu hadis. Sayyidina Anas bilang kami tidak pernah setelah Islam, setelah masuk Islam tidak pernah kami bergembira sedemikian besar dengan suatu hal sebagaimana kegembiraan kami dengan hadis almaru ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Sebab sahabat mereka semuanya ala yakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Kecintaan beliau terhadap Rasulullah mengalahkan segala-galanya. Sampai setelah wafatnya Rasulullah Sayyidina Bilal, dia tak kuasa untuk tinggal di kota Madinah. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah, jalanan kota Madinah, tiang-tiang yang ada di masjid, rumah-rumah yang ada di kota Madinah, pepohonan, bebatuan yang ada di kota Madinah mengingatkan beliau dengan Rasulullah. Dia teringat aku pernah berjalan di sini bersama Nabi. Aku pernah melalui batu pohon itu bersama Nabi, aku pernah berteduh di bawahnya bersama Nabi Muhammad. Aku sembahyang di sini bersama Nabi Muhammad. Dia semua yang ada di Madinah mengingatkan beliau kepada Rasulullah. Beliau tak kuasa makan, tak kuasa minum, tak kuasa tidur, karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah. Hingga setelah wafat Rasulullah dia nggak nggak dapat lagi tinggal di kota Madinah, dia hijrah. Dia keluar dari kota Madinah pergi ke Basrah, ke Irak. Satu tahun dia tinggal di Basrah. Malamnya bermimpi melihat Rasulullah. Setelah satu tahun setelah wafatnya Rasulullah, dia mimpi melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bermimpi kepada Bilal berkata, Ya Bilal, ama tashtag antazurani? Wahai Bilal, tidakkah engkau rindu untuk ziarah berkunjung kepadaku? Maka ketika terbangun, hari itu juga, pagi itu juga, Bilal mengemas barang-barangnya, dia pergi, mau pergi ke Madinah. Bilal dengan usianya, bukan orang yang pengalaman dalam melakukan perjalanan jauh ribuan kilometer dari Basrah menuju Madinah perlu persiapan, perbekalan, tapi dia tidak peduli. Rasul sudah menjemput saya. Rasul memanggil saya ke Madinah, saya akan datang. Datang dia ke Madinah. Beliau adalah orang yang demikian cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai ke kota Madinah, dia tidak menuju rumah siapapun juga. Dia pertama yang dia tuju masjid Nabi Muhammad. Sampai di masjid, yang dia hampiri pusara makam kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berziarah memberikan salam kepada Nabi Muhammad sebagaimana biasa waktu Nabi hidup dan Nabi hidup ahya hidup tidak mati al anbiya ahya fi guburihim yusallun para nabi-nabi hidup dalam kuburan mereka setelah ziarah datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq wahai Bilal kata khalifah Azanlah untuk kami sebagaimana dahulu engkau berazan untuk Rasulullah. Bilal bilang, setelah wafat Rasulullah, aku tidak azan untuk siapapun juga. Aku adalah tukang azannya Nabi Muhammad. Aku berazan hanya untuk Rasulullah. Setelah Rasul wafat, aku tidak azan untuk siapapun juga. Datang Sayyidina Umar membujuk Bilal untuk azan. Ditolak oleh Bilal. Tidak aku tidak azan untuk siapapun juga. Datang sahabat-sahabat lain. Mereka rindu ingin mendengar suara azan, suara yang biasa mereka dengar di masa hidupnya Nabi Muhammad. Bilal bilang, "Tidak, aku tak azan untuk siapapun juga sejak Rasulullah wafat." Akhirnya di masjid Bilal melihat dua mutiara, dua permata, dua bulan kekasih dan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Al Hasan dan Sayyidina Al Husain Bilal menghampiri mereka memeluk mereka mencium mereka dan menangis dia teringat kedua anak ini dahulu biasa dipeluk dan dicium oleh Rasulullah dipangku oleh Nabi Muhammad terkadang digendong di atas mimbar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Bilal melampiaskan kerinduannya terhadap mereka berdua kemudian mereka berdua ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil itu berkata kepada Bilal wahai Bilal azanlah untuk kami sebagaimana dahulu engkau azan untuk datuk kami Rasulullah maka Bilal diam dia menjawab telah datang kepada saya sahabat-sahabat yang senior Khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua sahabat datang minta saya azan saya jawab setelah Rasulullah wafat saya tak adzan untuk siapapun juga. Saya tak kuasa setelah wafatnya Rasulullah. Tapi sekarang kalian adalah cucunya Nabi. Kalau aku menolak permintaan kalian, aku tidak punya wajah, tidak punya muka untuk menghadap datuk kalian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku akan azan Masuk waktu sembahyang, Bilal pun naik ke menara, dia berazan Ketika beradzan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu seluruh yang ada di kota Madinah ini baru setahun Rasulullah wafat itu sahabat yang ada di kota Madinah mereka terkejut mendengar suara ini bagaikan halilintar yang ada di telinga mereka ini suara hanya kami dengar di masa hidupnya Nabi Muhammad setelah Rasulullah wafat kami tidak pernah mendengar suara ini lagi apakah Rasulullah hidup lagi apakah Rasulullah datang sehingga seluruh sahabat mendengar suara itu mereka keluar dari rumahnya kaum laki-laki bahkan kaum wanita semua mendekat ke masjid mendengarkan suara Bilal beradhan semuanya menangis teringat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga ahli sejarah mengatakan setelah wafatnya Rasulullah tidak pernah kota Madinah terlihat banjir dengan tangisan air mata seperti hari di mana Bilal datang setahun setelah wafatnya Rasulullah dan beradhan. Itu satu-satunya yang tercatat dalam sejarah. Ketika Bilal sampai kepada ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah maka beliau tak kuasa melanjutkan adzannya menangis-menangis hingga beliau berhenti dari adzannya dan seluruh rakyat Madinah telah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad saw. alaihi sahabat semuanya cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal di akhir hayatnya dalam keadaan sakaratul maut. Seseorang apabila rohnya sudah ditenggorokan dalam keadaan sakaratul maut, ruh ketika dicabut yang kita tahu itu dikatakan sakit Nabi Muhammad mengatakan innalil mauti mi'atu sakarah. Sesungguhnya dalam kematian itu seseorang akan mengalami 100 sekarat. Setiap satu sekarat itu lebih menyakitkan daripada 100 pukulan pedang. Setiap orang itu ketika sakaratul maut merasakan sakit. Bilal dalam keadaan sakaratul maut keningnya nampak berkeringat, istrinya kasihan melihat keadaan Bilal, sedih Istrinya berkata, "Wa karbah, wa karbah." Kata istrinya, "Betapa susahnya Bilal, betapa aku ikut bersedih atas kesakitan yang dirasakan Bilal." Bilal yang dalam keadaan sakaratul maut, dia membuka matanya. Dia berkata kepada istrinya, "Ini ucapan yang kau ucapkan tidak tepat sama sekali dengan keadaan saya." Tahu kalimat yang tepat apa? wa tarabah wa tarabah gadan ligal ahibbah Muhammadan dan wahizbah Bilal dalam sakitnya sakaratul maut beliau bilang alangkah lezatnya alangkah nikmatnya alangkah senangnya besok aku akan bertemu dengan para kekasih Muhammad dan sahabat-sahabat beliau yang telah mendahului aku cinta membuat sakit itu tak terasa nikmat sebagian aulia tatkala dalam keadaan sakaratul maut itu setelah wafatnya dimimpikan oleh beberapa muridnya apa rasanya apa yang kau dapati setelah kematian bilang waktu sakaratul maut aku merasakan sakit yang luar biasa tiba-tiba Nabi Muhammad datang hadir rohnya hadir dan setiap kali rohku meninggalkan terangkat dari kaki naik ke lutut naik ke pinggang naik ke tenggorokan setiap kali itu aku merasakan sakit yang luar biasa Rasulullah menyentuhkan tangannya di bagian tubuhku yang ditinggalkan ruh, hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Dengan sentuhan Rasulullah. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecintaannya berada di dalam hati Bilal dan hati para sahabat. Dan kecintaan ini membuat segala derita apapun ringan bagi sahabat. Di antara mereka bukan hanya yang laki-laki seperti Bilal, yang wanita. Wanita ini dia punya ayah, dia punya saudara kandung, dia punya suami, dia punya anak. Semuanya ikut Nabi berjihad. Dalam jihad terdengar Rasulullah terluka dan juga banyak sahabat yang terbunuh hingga digosipkan kalau Rasulullah wafat. Maka wanita tersebut bersama wanita Ansar dan wanita sahabat yang lain datang keluar kota Madinah mencari berita setiap orang yang datang. Bagaimana kabar keluarga mereka? Bagaimana kabar Rasulullah? Maka si wanita yang satu ini dia menanti setiap ada sahabat yang datang yang ditanya bagaimana kabar Rasulullah? Sahabat itu bilang, ketahuilah ayahmu terbunuh, wafat. Dia bilang, yang saya tanya bagaimana kabar Rasulullah? Ayahku wafat, fisabilillah. Datang lagi sahabat yang lain, bagaimana kabar Rasulullah? Bilang, suamimu wafat. Yang aku tanya Rasulullah, bagaimana kabarnya? Rasulullah aku tak tahu bagaimana keadaannya, tapi suamimu wafat. Wafat fisabilillah, yang aku mau tahu kabar Rasulullah bagaimana? Datang sahabat yang lain mengatakan anakmu wafat, saudaramu wafat. Yang ditanya bagaimana kabar Rasulullah? Hingga diberitakan Rasulullah baik-baik saja. Hidup dan baik-baik saja. Maka wanita tersebut mengatakan kullu musibatin dunaka jalal. Segala musibah asalkan Rasulullah baik-baik saja, segala musibah ringan, kecil, asalkan Rasul baik-baik saja. Mahabbah betul-betul merubah pola pemikiran seseorang. Mahabbah bukan hanya merubah yang berat menjadi ringan, yang sedih menjadi hal yang gembira, bukan hal yang besar. Sebab mereka menyadari kehidupan bukan jamal, bukan hanya dunia saja. Dunia ini baru permulaan awal, tapi kehidupan yang hakiki di akhirat sana itu masa depan yang hakiki. Dan mahabbah kepada Rasulullah di kalangan kaum laki-laki, kaum wanita, bahkan anak kecil, kanak-kanak. Setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang masih kecil, sempat dulu mengalami hidupnya Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, dia juga masih kecil, dia datang kepada ayahnya. Wahai ayahku, aku mau tanya, apakah engkau ada pesan yang ingin engkau sampaikan kepada Rasulullah bawa sini nanti aku yang sampaikan kata si anak ini ayahnya tidak faham apa yang kau maksud wahai anakku nah, engkau punya pesan tidak untuk Rasulullah nanti biar aku yang sampaikan maksudmu wahai ayah ketahuilah aku ini sudah tidak kuat tak kuasa menahan rindu kepada Nabi Muhammad aku nggak kuat menahan rindu kepada Nabi Muhammad Aku ingin cepat-cepat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Aku mendengar Khalifah Abu Bakar Siddiq mengajak orang untuk berjihad. Aku mau daftar, tujuannya satu, menang kalah nggak penting, yang penting aku mau mati syahid agar aku bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang aku tanya engkau ada pesan yang ingin aku sampaikan kepada Nabi Muhammad, ntar aku sampaikan saat aku mati nanti. Ayahnya terharu mendengar ungkapan cinta dari anak kecil tersebut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga antara mahabbah dengan iman itu hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyak para sahabat bahkan mereka tidak beriman melainkan telah terlebih dahulu masuk cinta kemudian iman. Iman dan mahabbah tidak terpisahkan. Ada orang mengaku beriman tapi nggak ada cinta kepada Nabi, imannya palsu. Imannya tidak betul. Sayyidina Thumamah bin Uthal, dia adalah seorang sayyid Bani Hanif, pemimpin dari Bani Hanif. Satu kali e, para sahabat Rasulullah mereka berhasil menangkap sekelompok orang termasuk di dalamnya Thumamah bin Uthal. Mereka nggak tahu kalau ini Thumamah bin Uthal yang pada saat itu belum masuk Islam dia kepala suku yang mana selalu memerangi Nabi Muhammad banyak membunuhi sahabat kebetulan tertangkap mereka nggak kenal ini siapa dibawa ke hadapan Rasulullah ya Rasulullah kita berhasil menangkap seorang musyrik ketika Rasul melihat Rasul bilang sama sahabat tahukah kalian siapa yang kalian tangkap bilang tidak ya Rasulullah ini adalah Thumamah bin Uthal Sayyid Bani Hanif ini Thumamah bin Uthal pemimpin kepala suku dari Bani Hanif mereka terkejut maka ditawarkan wahai Thumamah maukah engkau masuk ke dalam agama Islam Thumamah berkata In tagtulni tagtul zadam wa in tamnun tamnun ala syakir. Kalau engkau membunuh saya, engkau membunuh orang yang memang berhutang darah. Aku banyak membunuh dari kalian. Kalau kalian bebaskan aku, ya kalian bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Engkau tak mau masuk Islam, ya sudah, ikat di masjid. Diletakkan di masjid, diikat. Tapi dijamu. Tidak ada agama yang menghargai kemanusiaan melebihi agama Islam. Sahabat Rasulullah ketika mereka menangkap orang-orang kafir yang memerangi mereka, ketika ditangkap, ditawan, dilayani dengan baik. Dengan layanan yang terbaik. Sumamah ditempatkannya bukan lagi di rumah biasa, di tempat yang paling mulia dalam masjid diletakkan. Duduk di situ dan bukan tanpa hikmah, penuh hikmah. Diletakkan dalam masjid Sahabat mereka makan seadanya, tetapi untuk tawanan diberikan makanan yang paling baik. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka diikatlah di masjid, dijamu semua. Setiap hari dia melihat bagaimana Rasulullah ketika sembahyang, bacaannya yang dia fahami sebab dalam bahasa Arab khusyuknya para sahabat, air mata yang berlinang nampak dari wajah para sahabat Rasulullah Kemudian juga nasihat Rasulullah yang mau tak mau terdengar oleh telinganya. Hari kedua dipanggil Sumamah masuk Islam, dia mengucapkan kalimat yang sama, dia menolak. Hari ketiga dipanggil masuk Islam, dia ucapkan kalimat yang sama. Rasulullah bilang, "Bebas, sudah. Kau tak mau ya sudah, bebas." Dibebaskan. Sahabat adalah orang yang percaya penuh dengan keputusan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun dari mereka yang protes. Kenapa engkau bebaskan? Ini orang banyak membunuh kita. Mereka ini bukan orang yang penuh kritik. Mereka itu adalah taslim kepada Nabi. Menyerah penuh sepenuhnya dengan keputusan Nabi tanpa ada sedikit pun ganjalan dalam hati mereka dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sumama dibebaskan, pertama yang dia cari mana air? Dia air dia bersihkan dirinya dia mandi bersihkan diri kemudian dia kembali dia berkata ya Muhammad sekarang aku masuk Islam dia mengucap dua kalimat syahadat sahabat heran kenapa nggak ngucap dari dahulu dari tiga hari yang lalu dibilang kalau saya mau masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan tertawan kalian akan menyangka Islamnya saya terpaksa saya tak kuat ingin masuk Islam dari kali pertama, dari hari pertama saya ditawan di masjid saya ingin masuk Islam. Tetapi kalau saya masuk Islam dalam keadaan tertawan, kalian akan menyangka Islamnya saya terpaksa. Sekarang setelah saya bebas, saya merdeka, saya masuk Islam dengan sukarela. Lantas setelah masuk Islam, belum lima menit dia masuk Islam, dia bikin statement, pernyataan, deklarasinya Usama. Apa pernyataan dia? Ya Muhammad, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, tidak ada di muka bumi wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu itu dulu sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai di antara seluruh wajah manapun juga dulu tidak ada manusia suku, kelompok, sahabat yang lebih aku benci daripada sahabatmu sekarang ini tiba-tiba sahabatmu menjadi orang yang paling aku cintai lebih daripada manapun juga dahulu tidak ada tanah Oke, okay, cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, tanah bumi, kampung. Tidak ada kampung yang lebih aku benci daripada kampung tempat engkau tinggal Madinah ini. Sekarang kampungmu ini menjadi tempat yang paling aku cintai lebih daripada tempat manapun juga. Tanah batu yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad, dipijak oleh Nabi Muhammad. Cinta ini bukan hanya ke sahabat sampai ke batu yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan iman tidak terpisahkan sama sekali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita baca ratibnya, beliau mengatakan, mengungkapkan tentang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahli bait keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada para wali-wali kaum salihin yang kita cintai sebagaimana kita tadi membacakan haul mereka, merayakan haul mereka, mendoakan mereka walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman cinta kepada mereka itu kata Imamul Haddad dalam hikmahnya mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al wuthga wa afdalu ma indi kecintaan terhadap mereka itu adalah agamaku agamaku, cinta kepada mereka, cinta kepada nabi, sahabat, ahlul bait, wali-wali, salihin, cinta kepada mereka adalah agamaku, agama. Fardhi kewajibanku, wa sunnati sunnahku, wa urwati al tali yang paling kuat yang menghubungkan aku dengan mereka nah itu tali kecintaan kepada mereka bal afdalu ma indi hal yang paling afdal yang aku miliki bukan amalan, bukan tulisan, bukan karangan bukan masa yang aku kumpulkan bukan masjid yang aku bangun, bukan puasa bukan hataman Quran, bukan ini, bukan itu tapi satu-satunya hal yang paling afdal yang aku miliki kecintaan terhadap mereka yang ada di dalam hatiku inilah simpanan aku yang aku harap aku bisa selamat dengan simpanan ini esok di hari kiamat begitu ucap beliau radhiyallahu anhu wa ardhah ajmain Wahakata. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai di antara kecintaan beliau kepada Rasulullah beliau sampai bilang, "La garabatu Rasulillah ahab ilayya an asilahum min garabati." Sungguh kerabatnya Rasulullah lebih aku sukai untuk aku sambung, aku jalin hubungan, aku hormati lebih daripada keluargaku sendiri lebih daripada keluargaku sendiri kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba. Karena itu orang kalau sudah cinta dia akan meraih segala-galanya. Sahabat meraih segala-galanya berkat cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Para aulia salihin, Al-Habib Ali bin Muhammad al habshi beliau meraih segala-galanya, mendapat kewalian yang tinggi berkat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang kalau sudah cinta tidak meninggalkan daripada sunnah Nabi, ajaran Nabi, ilmu Nabi, akhlak Nabi. Semuanya dia cari, dia kejar. Dia rela meninggalkan segala-galanya. Tapi dia nggak mau ketinggalan pun daripada hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Sahabat dia tinggalkan, dia hijrah, ninggalkan rumah. Ninggalkan tanah, ninggalkan harta, ninggalkan asetnya, ninggalkan keluarganya. Dia tinggalkan. Hanya agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan masjidnya Nabi. Dekat dengan majelisnya Nabi dekat dengan ilmunya Nabi, dekat dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kita tunjukkan kecintaan kita, bukan dengan ucapan, tetapi dengan keseharian kita, dalam sikap kita, dalam ketaguan kita kepada Allah taala. Tidak sama kelakuan orang yang cinta dengan kelakuan orang yang tidak cinta. Akhlak mereka beda, kelakuan mereka beda, pola pikir mereka beda. Cinta itu merubah segala-galanya. Pendirian seseorang, pakaian mereka pun juga beda. Kenapa? Inilah pecinta karena itu, jadikan yang dicinta sebagai jalan kita sekalian untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih bertakwa. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Allah taala mudah-mudahan menghidupkan kita dalam cinta kepada Rasulullah dan Allah taala wafatkan kita dalam cinta kepada Rasulullah. dan Allah taala kumpulkan kita esok di hari kiamat bersama Rasulullah dalam barisan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Allah taala mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada keluarga kita dan memberikan keberkahan kepada segenap pengurus Yayasan Al-Jendrami wabil khusus akhina al-ustad Hafidh mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama, para habaib, para guru-guru yang hadir tempat ini sekalian Allah taala insyaallah memberikan afiah, kesehatan dan keberkahan dan seluruh para jamaah daripada Yayasan Al-Jendrami mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa-dosa kita, Allah taala sembuhkan penyakit kita, Allah taala senantiasa memberikan afiah dan kesehatan. Hajat kita dikabulkan oleh Allah taala. Apa yang telah telah kita minta, yang belum kita minta, yang lupa kita minta, yang akan kita minta dari segala kebaikan, yang lupa kita minta Allah taala karuniakan kepada kita sekalian termasuk yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.